dan juga tidak takut selain hanya kepada Allah. Sepanjang di hati kita masih ada rojak harapan dari selain Allah, sepanjang itu kita tidak akan tenang. Dan sepanjang kita masih takut oleh selain Allah, besarnya ketakutan kita kepada selain Allah itu besarnya ketidaktenangan la haula wala quwata illa billah ini akan menghasilkan hati yang tidak bersandar kepada siapapun karena setiap yang kita harapkan sebetulnya lemah dan yang kita takuti juga sebetulnya lemah mereka hanya bisa membawa mudarat kepada kita kalau Allah mengizinkan. Nah saudaraku sekalian. Al-Quran sendiri menulis tentang Al-Qawi ini. Maaf ini hadirin. Sudah ini faktor U. Ya, faktor umur. sebelas kali dalam Al-Quran Al-Qawi ini disebut sembilan diantaranya menyipati Allah sedang yang lainnya menyipati Nabi Musa dan jin Ifrit Al-Qawi ini kekuatan ini hanya akan berkah kalau digandengkan dengan amanah Siapapun yang diberi kekuatan oleh Allah terus dia punya sifat amanah maka manfaat. Tapi punya kekuatan dan kehilangan sifat terpercayanya dia jadi zolim. Kalau berbicara tentang kuat ada yang dicintai oleh Allah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mukmini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Walaupun dalam keduanya ada kebaikan, demikian sabda Rasulullah SAW. Jadi kalau ada dua mukmin, mana yang lebih kuat itu yang terbaik. Kuat apa? Macam-macam. Kuat ingatannya yang rada lemot maaf jangan tersinggung ya kalau tersinggung berarti saudara yang rada-rada telat mikir dibanding yang kuat pikirannya terbukti para ahli hadis itu orang-orang yang kuat para penghafal Quran itu juga kuat daya ingatnya jadi itu lebih lebih tinggi itu derajatnya di sisi Allah nanti kita akan bahas dari mana datangnya kekuatan ini Orang yang kuat fisiknya terbukti Rasulullah kuat sallallahu alaihi Bertarung berkelahi Rasul itu kuat. Bayangkan usia 53 tahun hijrah dan pertempuran-pertempuran mulai 54 sampai usia 63 tahun badannya atletis, kuat. Malam sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Siang saum berperang dengan pedang yang besar baju besi dua lapis kuat jadi kuat fisik juga bisa mendatangkan banyak bagi saudara yang sedang sakit dan lemah tidak usah kecil hati masih banyak kekuatan lain ya yang nanti kalau sigma kekuatan ini hadir maka derajatnya jadi tinggi contoh kuat ingatannya kuat fisiknya kuat finansialnya ya seperti tadi sekali wakaf 13 juta itu ada yang 5 juta, ada yang sejuta, ada yang seribu. Sudah tidak usah tersinggung ya, nggak apa-apa ya. Tapi kan kalau kita makin kuat finansial kita seperti siapa sahabat Rasul Utsman bin Affan sekali sedekah seribu unta dengan dengan apa yang diangkutnya Masya Allah. Abdurrahman bin Auf. Gak ada lagunya. Tapi kan ah, orang yang kaya masuk surganya kalah cepat oleh yang miskin. Memang dari segi kecepatan yang kaya bakal lama hitungannya. Karena detil. Sejumlah senal dihitung, handphone. Kalau ibu-ibu yang kaya tasnya, seragam dihitung tapi kalau semuanya diambil dengan cara yang benar dan uangnya juga hartanya dinafkahkan cara yang benar, mungkin masuknya telat, tapi sesudah disangka bisa lebih tinggi itu dari yang fakir. Kalau yang miskin dihisapnya ya cepatlah sendal cuman sebelah, kaos dua, cepatlah, Handphone juga yang kepeng yang lalu cepat Nah, model-model yang handphonenya banyak kan ada lama tapi di akhirat yang kaya bisa tinggi karena sedekahnya amal jariahnya ngalir terus sampai kiamat Masya Allah Nah saudaraku sekalian Tapi top dari semua itu adalah kuat iman Kuat keyakinan Kalau orang yang kuat keyakinan Jatuhnya anak indal dhanni abdi bi aku sesuai dengan prasangka hambaku hakul yakin Allah nolong ini kuat nih kayaknya ditolong hakul yakin Allah memberi diberi hakul yakin Allah akan menghentikan hujan berhenti hujan hakul yakin ombak akan reda Allah redakan pada kekasih Allah itu kekuatan terbesarnya pada keyakinan Masya Allah. Nah hadirin sekalian, jangan sampai nggak ada kuat ya, otot nggak kuat, finansial lemah, apalagi ingatan lemot. Nah ini harus banyak tobat kalau begini hari ini. Pertanyaannya bagaimana supaya bisa kuat secara syariat ya Kuat itu datangnya dari disiplin. Air lembut menetes disiplin. Telah telah batu yang kuat bolong. Benar? Jadi Allah menciptakan disiplin itu atau bahasa agamanya istiqomah itu sumber kekuatan. Makanya khairul amal muha wa wain qalla Amal yang paling disukai Allah itu adalah yang dawam. Walaupun sedikit. Sedikit tapi konsisten seperti air. Terus menetes. Saya mohon maaf belum punya perumpamaan yang lebih baik dari ini ya. Tapi jangan bosan untuk mengulangnya. Saudara yang merasa lemah ingatan. Jangan jangan hafalkan omongan ini ya. Saudara tidak boleh ingat ini perintahnya berbalik dengan umumnya. Harusnya harus ingat, ini dilarang ingat. Awas loh kalau ingat. Harusnya kan lupa ya. Nih. Al-Qur'an, lampu, tembok, Al-Qur'an, kopiah, kacamata, Al-Qur'an, kerudung, sendal, kipas angin, Al-Qur'an, kumis, janggot, tas, Al-Quran, buku, handphone, mikrofon, Al-Quran, kopea, speaker, atap Apa yang ada dalam pikiran saudara? Tuh, udah dilarang ingat saja ingat terus Sebabnya sederhana Karena secara konsisten kata Al-Quran itu keluar Ya kan? Al-Quran, sendal, eh, Al-Quran lama-lama Al-Quran, Al-Quran dan ini benar-benar takdir ini adalah sunnatullah Saudara ingin jago push up, sekaligus aja push up ya. 25 kali dijamin merengkel besok hadirnya. Tahu kan merengkel? <laughs> Saya ingat tuh ketika di depan itu ada tempat pull up, nggak pakai pemanasan, gajleng, pamer, angkat, besoknya kan <laughs> ototnya merengkel. Sunatullahnya harus istiqomah dua tiga sampai akhirnya tubuh menjadi kuat nah jadi datangnya pertolongan Allah seseorang diberi kekuatan itu kalau orang punya istiqomah jelas hadirin jadi kata kunci seseorang bisa berkedudukan di sisi Allah itu rahasianya apa? Istiqomah. Jadi bukan hebatnya amal, tapi hebatnya istiqomah. Sekarang gelepok tahajud jam 2. Setengah 2 sudah sholat. 11 rokaat. Tapi ya cuman sehari-harinya itu saja. Siang kelepok tidur. Besoknya kelepok kapuk. Saum, jarang saum jebleng saum Daud ya enggak. Enggak babi Bu, saum Daud tiba-tiba pengen baca Quran, dipaksakan seharian enggak bisa kalau orang tidak bertahap itu seperti ngangkat barbel tiba-tiba ngangkat yang besar rasakan sendiri dan dalam Islam itu Allah tuh kan maha tahu siapa kita sehingga penahapannya tuh benar-benar terstruktur nah secara syariat itu bahwa semua kekuatan lahir dari istiqomah mau kuat fisik, mau kuat ingatan, mau kuat ibadah, termasuk kuat iman. Tapi bab yang kita bahas kita kali ini adalah kekuatan secara hakikat. Sering kita menyebutlah haula wala quwata illa billah kalau kepepet. Ada anjing, oh, Allah la wala quwata illa billah. Ya Allah la wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Eh, a'udzubikalimatillah tammati min syarri ma. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Atau kejepit ya, seperti sedang menyium hajar aswad kejepit. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Eh, tidak apa-apa ini ya. Tapi Allah juga tahu ah eta mah ya, perlunya aja. Yang asli la haula wala quwata illa billah itu adalah perbendaraan sorga. Ini mutafak alaih nih. Ada hadisnya Ustaz? Bisa dibacakan? Sudah ketemu belum? Ya, tolong dibacakan Ustaz Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi pernah berkata kepada Abu Musa al Ash'ari radhiyallahu anhu يا عبد الله ابن قيس فقل لا حول ولا قوة إلا بالله فإن هذه الكلمات كنز من كنوز الجنة Wahai Abdullah ibnu Qais katakanlah La haula wa la quwata illa billah Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Karena kalimat ini adalah Harta karun dari harta karun surga Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dalam hadis lainnya sebagai pintu surga juga. Ya, ini harta karun di antara harta karun surga. Jadi orang-orang yang punya keyakinan la haula wala quwata illa billah keyakinan ya, dia sudah menikmati tuh surga dunia ini, ketenangan karunia Allah. Jangan anggap surga dunia banyak uang ya. Itu bisa siksaan tuh banyak uang tuh. Jangan anggap karunia Allah surga dunia itu dihormat-hormat orang. Kalau belum kuat, termakan tuh kita oleh penghormatan orang. Tapi la haula wala quwata illa billah adalah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi udah copot dari hati tuh rasa takut dan sedih terhadap dunia berikut isinya. Baik, la haula wala quwata illa billah annal quwwata lillahi jami'an. Jadi tiada daya, tiada upaya. Ini bukan hanya masalah ngangkat barbel, lolos dari kesulitan, tapi kita harus mulai detil ya. Bahwa jantung ini berdetak hanya dengan kekuatan dari Allah. Darah mengalir dengan kekuatan dari Allah. Siapa yang ngalir-ngalir darah ini? Kita tidak tahu. Coba kalau kita ngedak letak jantung, kapan kerjanya kita? Gimana kalau lagi tidur? Nggak ada yang ngedetakin. Minta tolong sama Ustadz Roni. Kalau Ustadz tidur, repot. Ini Allah yang ngurus nih. Tiap saat Allah terlibat di dalam pengurusan tubuh kita. Makanya kalau saudara sesak nafas, <laughs> ya Allah, nah haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tetap dikasih sisa yang masuk ya kan? Alhamdulillah. Tetap ke Allah karena Allah yang membuka, menutup, jantung ini milik Allah, paru-paru milik Allah. Jangan merasa ada kekuatan lain selain dari Allah. Sehingga kalau kita mau berbuat sesuatu, kita pun harus tahu bahwa kekuatan diri kita itu datangnya dari Allah baik kekuatan berfikir seperti yang mengampalin Quran janganlah tenanglah itu mah saya mah enteng saya target dua juz gampang itu udah ujub tuh nggak boleh walaupun kita punya pengalaman walaupun kita punya kemampuan jangan sampai kita ujub karena kalau Allah mau menghilangkan ingatan kita gampang cukup dikasih terpeleset saja kulit pisang di atas ini terus jatuh bagian kepala tuk tuk tuk tuk, tuk sampai lumayan kan gampang bagi Allah untuk menghilangkan ingatan kita saya mohon maaf <coughs> ada seseorang komandan semoga Allah menyayangi beliau menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya dengan sakit ini beliau terserang virus yang tidak bisa disembuhkan sehingga tangannya tidak bisa mengangkat bahkan lehernya pun tidak bisa gini saja latihan bertahun-tahun tidak kuasa untuk mengalahkan virus dan itu mudah kemarin kita dengar cerita sahabat-sahabat kita yang tunanetra baru Masya Allah tidak ada yang nyangka bekal tunanetra ada yang bawa bawa kayu, maaf, pintu kayu. Rupanya tertekan syariatnya ini. Pintu disimpan, buram-buram, eh, silang. Ada yang sedang membetulkan kabel, kabelnya nyepret, pret kena mata, hilang penglihatan. Mudah sekejap. Gak ada jaminan kita bisa melihat besok, benar? Benar? Tidak ada jaminan kita bisa mendengar. Saya juga tidak ada jaminan bisa duduk di sini lagi. Semua kekuatan milik Allah. Maka kita bergantung tuh penuh setiap saat. Kita perlu Allah setiap saat karena Dia pemilik diri kita. Enggak ada ujub. Mungkin kita latihan bela diri kuat, tapi apa sulitnya bagi Allah dibuat kita mules ya kan? kababayan. Wah, tunggu dulu nih. Ketika pertandingan tunggu dulu wasit ya beda urusan. Gak enak duel pakai pampers ya kan. Wah, masya Allah mudah sekali bagi Allah, sangat mudah. Termasuk menghilangkan ingatan kita. Saya mohon maaf kalau cerita ini ya tapi saya yakin takdir ini pun membuat kita tercengang. Salah seorang sahabat kami di sini main futsal. Siapa yang kemarin main futsal? Main futsal biasa, jatuh, dek, hilang memori jangka pendeknya itu. Padahal beliau salah seorang pemimpin di sini. Coba itu, ditanya, tadi nanya apa? Loh kan barusan ditanya, loh barusan nanya apa? Hilang memori. Wah, sekolah tahun-tahun hanya dengan satu terpleset hilang itu memori siapa yang jamin besok kita masih ingat Hah? apa artinya artinya kita berlindung ke Allah tuh jangan waktu kepepet saja setiap saat kita sadar di tubuh ini dalam genggaman Allah makanya kalau saudara mau pakai maksiat siap-siap diambil yang noong cepret Nah, poek internetnya ada. Ayo, pulang dari sini jadi tegang begini. Mudah hadirin. Ini mata milik Allah. Kita pakai maksiat kepada Dia. Apa enggak enggak susah gitu bagi Allah ngambilnya? Tapi selama ini saya maksiat kok enggak diambil-ambil. Belum. <laughs> Kenapa jadi horor begini saudara? Ada tegang seperti yang tukang maksiat ini. Kalau Allah mau ngambil, ngambil seketika ya. Dan tidak bisa dicegah siapapun kalau Allah mau berbuat sesuatu. Enggak bisa. Wa saskallahu bidurrin fala kasyifalahu illahu. Jika Allah menghendaki kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghalangi, menghilangkannya illahu selain Allah sendiri jadi maaf jangan suka ujub ya selama saya kuliah wah dan ngangkat udah selama kuliah ada ya nyontek ya jelas sholat berantakan masya Allah Dahlah, lah usah petantang petenteng Dan sebetulnya Allah tuh memperlihatkan banyak yang lebih kuat dari kita Saudara latihan binaraga, hok dengan badak. Buatan mana saudara? Panco sama beruang sanaan. Jauh kalah. Pelari cepat internasional sok dengan burung unta. Kalah tuh. Dengan kijang, loncat tinggi, ah kalah oleh apa tuh? Gazel. Ini penerjun yang utama. Jangan banyak gaya hanya bisa turun tuh burung turun naik ya kan sebetulnya masya Allah ya mungkin burung itu ngobrol ya mungkin ya dek lihat manusia pebagaya loncat dari pesawat sekali cuman turun ya. Ini gaya dipotret eta <laughs> mah saya hadirin mas. Tempel gambar burung ini ya, pada kata burung mah kita mah naik turun kan cuma turun aja. Dibungkus bunto naik lagi ajleng cuman segitu-gitunya. Coba itu eh, nyelam. Coba kan kalau ikan melihat penyelam tuh sebetulnya terkekek-kekek dekan <laughs> mana karena siapa Bapak gaya nyelam segitu juga rumit badan dibungkus karet sepatu pakai yang nyerek beng-beng sini ini sini ngebuntel apa oksigen kerbau kerbau cuman segitu gitunya tapi gaya dia masih disebut lagi penyelam ikan mah kelebat kelebat beres makanya aduh nggak ada jalan tuh bagi kita tuh untuk sombong benar benar tidak harusnya kalau lihat ikan <clears throat> udah tahu kita tuh nggak ada apa-apanya jadi jangan banyak gaya saudara jadi anak kecil manusia tuh primata terlemah monyet itu lahir sempoyongan sebentar udah mulai dia jalan tuh ya kita sebelas bulan ngegoletek begitu ya. coba lihat kuda baru lahir dari deg dari deg langsung makan rumput segala mandiri ya segala ya mulailah gitu walaupun nyusu tapi dia bisa berdikari kita mah sebelas bulan nah <laughs> aduh jelek pisannya benar jadi jangan legek lah kalau dalam bahasa Sunda la haula wala jadi ketika kita menyebut la haula udahlah kita enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jelas? Mau pinter juga otak ini milik Allah. Mau badan kuat ini otot milik Allah. Mau punya uang, uangnya juga titipan Allah. Dan makin merunduk itu makin enak hidup tuh. Tapi makin merasa ini punya saya, harta saya, ilmu saya, jadi payah saya, kekuatan saya. Makin gak enak karena kita makin nuntut orang lain mengakui kekuatan kita dan itu sombong jadinya <coughs> dua kita juga harus mulai melihat yang lain itu ada dalam kekuatan Allah jadi sekarang kalau kita dengan hmm, nyamuk jangan wah rumah nyamuk eh untuk kan hiji tang puno babaturan anak Klise hadirin. Hmm, oh ini nyamuk digerakkan oleh Allah nih. Bagaimana nyamuk bisa berkuat segitu? Itu kan capek benar. Kayak kolibri, itu kan dalam satu detik tuh kepakannya bisa. Kalau kita gitu udah coplok hadirin. Ya Allah, harus ke Allah ini masya Allah. Capung, tabirnya burung apa? Pepatong tuh hmm, aduh maksud si Allah belum lagi lalat hmm, hmm, hmm. ya Allah eleku lalat ini ya. ini harusnya jadi ingat ke Allah gini-ginian tuh bukan dendam ingat apa ya, jangan nyebut baik orang promosi anti serangga dendam itu anti serangga jangan hmm, ya Allah la haula wala quwata illa billah kau ciptakan setiap makhluk Makhluk tidak bisa bergerak kecuali dengan kekuatan darimu. Ular, cacing, bakteri, sama itu milik Allah dan bertasbih semua ke Allah. Ya, jadi jangan takut oleh mereka, walaupun oleh Allah didesain supaya rada takutlah kita ya. Tapi nggak boleh lama ingat ke makhluknya, harus cepat ingat ke pemiliknya. Siapa? Allah. Itulah sebabnya tidak usah heran yang minggu kemarin diceritakan dari Imam Ali itu siapa ya? Yang tentang singa dua itu. Ternyata nggak menggigit singa tuh kerjanya tasbih hadirin bertasbih. Yusabbihu lahu ma sama wati wa ma Bertasbih memang didesain oleh Allah. Gondrong. Hmm tapi bagi orang yang kenal ke Allah dan yakin ke Allah dan yakin ini singa tuh bertasbih kepada Allah, para wali yakin para kekasih Allah tuh nggak takut sama singa. Pernah dengar kisah saya Abdul Qadir Jailani yang mudah-mudahan nggak kejadian di sini ya. Sedang cerita kebesaran Allah, ada ular jatuh, wah wow, lari semua. Tinggal beliau yang tidak lari. <laughs> mudah-mudahan nggak ada di sini hadirin. Kan ditanya, "Syekh, kenapa engkau tidak takut? Bagaimana saya takut oleh ular sedang saya sedang menceritakan kebesaran Allah? Lihat ular takut kan tidak nyambung." Dan ularnya yang oleh Allah ditakdirkan takut. Ya mudah-mudahan nggak kejadian. Saya kan nggak enak kalau saya lali duluan. <laughs> Tapi pernah ada kejadian ini salah satu taman sedang dengan anak tiba-tiba ada anjing lepas tuh besar anjing ya Allah semua doa adik a'udzu bi kalimatillahi tammati min mati ma makin dekat a'udzu bi kalimatillahi hitam, min syarri ya Allah ya hayyu ya qayyum engkau pemilik ya Allah la haula wala quwata illa tetap ya melotot ke anjingnya hasilnya di sini makin tegang aduh gimana cari apa balok atau apa asal aduh kalau gelut saya harus lindungi wah oh, mikir ini lebih banyak mikir daripada zikir nih ya Allah la haula wala quwata billah a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahirrahmanirrahim Allahu ahad Allahu samad kul aduh waduh baciwa katanya karena mata lebih fokus kepada anjingnya besarnya ototnya neken ke sini tapi ketika kita benar-benar ya Allah, a'udzu bikalimatillahit mati min syarri Engkau yang menggerakkan, Engkau yang menguasai ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Tiba-tiba itu datang yang punyanya naik sepeda. Woi, dipanggil itu anjingnya. Ah, oh, gini caranya. Jadi tidak usah gelut dengan anjing itu. Didatangkan pemiliknya, siapa yang ngegerakan? Allah oh, naik sepeda jadi lebih cepat. Coba kalau jalan kan agak tegang juga dia ya. Set, naik sepeda lalu dibawa. Tenang aja, ah. ya tenang ini juga hadirin. <laughs> Tapi ini pasti nih takdir Allah untuk ngetes kita ya. Coba kalau didatangkan anjing kunyinyin kecil gitu kan kurang kuat zikirnya deh Tapi kalau anjingnya berotot, masya Allah. Nah hal-hal seperti ini nggak boleh luput nih untuk ngecek, ngetes keyakinan ke Allah benar dan tidak ada kejadian sia-sia tetangga demam berdarah ini kan suka panik wah jam 10 pagi harus bergetar terus karena kalau bergetar nyamuk nggak akan anteng bukan begitu baca wirid yang bagus sedekah yang prima ya kan dan kita nggak bisa mengingat, mungkin bisa dengan 3M menutup mengubur apalah itu ya menguras tapi dah 3M 3M demam berdarah demam berdarah nah yang harus lebih kuat selain syariat adalah Allah yang menggerakkan nyamuk tidak mungkin nyamuk menggigit tubuh ini kecuali dengan izin Allah daripada kita sibuk memikirkan nyamuknya walaupun boleh secara syariat kita menghindari ikhtiar tapi harus yakin ke Allah jangan sampai berhenti ke 3M itu Jelas hadirin? Ini akan jauh lebih kuat zikir kita. Naik angkot. Hanya Allah yang tahu copet di angkot itu. Benar? Allah tahu setiap pikiran. Allah tahu niat setiap hambanya. Walaupun dia mengendap-endap naik angkot. Allah tahu. Pasti tahu. Karena dia juga bisa mengendap-endap dengan izin Allah. Emangnya maling itu nafasnya nggak ditolong Allah? Atau kenapa Allah teh makin nolong maling? Udah aja jangan dikasih nafas. Atau mati hadir Justru adanya maling itu salah satu diantaranya adalah untuk memberitahu tingkat kepelitan saudara. Maling digerakkan, ketemu dengan saudara, hilang dompet. Ya kalau nggak ada maling nggak ada susah kan. Yang maling dapat dosanya, yang hilang dompet, ya sesuai dengan amal-amalnya kalau dia tobat dia evaluasi diri dia mencegah dengan memperbanyak sedekah jadi kebaikan gara-gara maling benar <clears throat> apa saudara pikir yang terbunuh itu merupakan kerugian tidak Ali bin Abi Thalib Umar bin Khattab itu para kekasih Allah terbunuh juga Utsman bin Affan kurang gimana dekatnya dengan Allah tapi tidak nggak rugi terbunuh. Yang dibunuh, yang membunuh sama-sama mati suatu saatnya, ya kan? Bedanya yang terbunuh di jalan Allah syuhada masuk surga tanpa hisab. Jadi nggak ada masalah sih perkara terbunuh itu. Yang jadi masalah husnul khotimah atau tidak. Dan nggak terbunuh juga mati sendiri, ya. Benar? Macam-macam kalau Allah mau. Jadi yakinlah La haula wala quwata illa billah. Ini makhluk. Termasuk sekarang di kantor atasan, itu juga kita harus tahu mereka tuh bikinan Allah. Termasuk ready eh Red Lady gagal, ya. Kalau saudara digagal itu juga makhluk ciptaan Allah. Lady Gaga nggak bisa bikin dirinya sendiri. Emaknya Lady Gaga Mami Gaga itu juga tidak bisa. <laughs> Apa nyebut namanya? Tidak tahu. Itu memang bagian ujian buat kita. Dia bagian berseronok kayak gitu. Tinggal kita mau nonton atau tidak. Kita ngajak orang ingat Allah atau kita membiarkan saja. Itu episode memang begitu jadi ladang amal. Ya, jadi jangan terlalu heboh termasuk sepak bola. Kalau saudara nonton sepak bola, ya jangan hanya bola gelandang, jangan lihat bagaimana orang lari itu ya. Eh, saya mohon maaf kalau saya lihat sepak bola itu, ya Allah, ini otak dibuat pintu, pintu gitu. Ya pala linter kia. Kaki lari. Uh, itu kan selama dia lari itu luar biasa. Otak mikir, tangannya juga kacau tangannya. Uh, enggak oh terkoordinasi ya Allah disledi jungkol ngejerit ya Allah rame gini dunia ya lihat ototnya satu kepelitok digotong ya ya, ya Allah gelegok gelegok haus ya oh ya Allah manusia itu begini oh, oh keringat saya pikir tiap pori-porinya oleh Allah dibuat keluar air keringatnya sehingga dingin tubuhnya benar jantung luar biasa ini belum mengalir semua darah di tubuhnya, otot berkembang, mikir lari sana, jungkal sini, wah loncat. Masih si Allah, semuanya itu diurus oleh Allah. Lebih ramai hadirin. Nonton sepak begitu, eh nonton sepak bola, melihat kebesaran Allah lebih ramai. Berpihaknya juga ke Allah. Terserah Allah lah gol kemana aja ya nah makanya saya jarang nonton deh, <laughs> tapi sekali nonton ya gitu oh ya Allah ini Allah ngasih rejeki ke orang belum lagi di sini apa tuh iklan ya oh begini ada yang mahal tapi aringat nggak ke Allah ya yang nonton dari mulai asar sampai jam 9 bablas tuh hmm, dunia kayak gini ya harus lebih daripada sekedar lihat bola celeng-celengan begitu sayang waktu benar Masya Allah lihat film perang nonton di Discovery Channel atau apalah ya <clears throat> harus ingat kepada kekuasaan Allah oh ini Hitler segitu hebatnya habis lihat lagi siapalah yang begitu berjayanya kalau Allah mau ngambil kekuasaannya habis benar? gak ada yang bisa bertahan Napoleon Bonaparte, Alexander the Great tinggal patungnya aja. Oh begini. Makanya pergi ke museum hadirin. <coughs> ke museum teh bukan lihat rame enggak. Oh ini makhluk ciptaan Allah diberi kekuasaan beberapa waktu habis. Begitulah hadirin. Kalau ke museum Purbakala bagaimana? <coughs> Saya punya pengalaman kurang menarik. Saya nggak akan ceritakan jangan Tuh, begitu saudara masuk. Ya. saya kurang enak kalau ke museum kan ada orang purba oh orang motretin gitu terus lihat saya juga sama dipotretin jadi saya nggak <laughs> ah terkira-kira jadi seperti manusia purba dan lihat oh ini ciptaan Allah binatang, ada dinosaurus ya, punah. Oh Allah, Allah. Jadi enggak lepas Allah lagi, Allah lagi. Dan itu menyenangkan sekali hadirin. Ini melihat <clears throat> kekuasaan Allah. Selebihnya dengan interaksi dengan manusia, atasan. Jangan takut sama atasan. Tapi saya nanti dipecat. Tahu nggak tanda tangan pemecatan itu hanya bisa terjadi biiznillah. Tanpa izin Allah nggak Istiqoroh saja. Kalau saya harus dikeluarin ya keluarin nggak apa-apa, nggak usah tegang. Ya, rezeki dari Allah mah luas. Iya, oh, tapi gara-gara di PHK tahun lalu saya tiga bulan nggak kerja. Saudara masih hidup nggak sekarang? Sepertinya masih. Ah. Tiga bulan nggak kerja, Allah udah tahu makanya Allah siapin motor itu buat dijual jaket ya eh ini serius hadirin sebelum Allah memphk kan Allah sudah menyiapkan beberapa aset yang selama tiga bulan itu namanya mantap ya makan tabungan nanti habis tabungan Allah masih mau menguji diberi menu baru matang namanya ya makan hutang. Itu juga ada yang ngutanginnya. Dan kalau Allah nggak mau, nggak ada yang ngutangin sama dia. Dibuat saja. Ah, yang tega nih mana, Sok ngutang, sok ngambil aja 50 ribuan. Kalau dibuat enak mah enak, tapi dibuat kasihan. Karena dia masih harus hidup, ada jalannya. Ini beneran hadirin.